warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu kepada guru kita semua Bu ya kami hormati dan kami muliakan. Saya ingin menanyakan tentang suatu hal berkaitan dengan kepemimpinan. Apabila ada seorang pemimpin itu karena dia diusung ataupun teman-teman yang berada di sekitarnya itu membisikkan untuk berlaku tidak adil ataupun bahkan menukar e, eh, kebaikan dengan keburukan sehingga yang salah itu dikatakan benar dan yang benar itu dikatakan salah apa yang harus kita lakukan sebagai e, pemuda atau sebagai mahasiswa dan muslim khususnya untuk mengatasi hal tersebut apa kita cukup dengan berdoa saja pada Allah ataukah kita juga memang perlu untuk uh, turun ke jalan ataupun melakukan aksi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah jika ada seorang pemimpin misalnya diusung oleh kelompok yang tidak baik. Dan dalam kenyataannya juga karena kelompok yang tidak baik tentu dia akan membisikkan hal-hal yang tidak baik. Lalu bagaimana sikap kita? Mungkin kami akan menyampaikan pesan kepada pemimpin tersebut jika anda menjadi seorang pemimpin telanjur diusung oleh orang-orang yang gak baik telanjur diusung oleh orang yang gak baik dan pasti dia akan membisikkan apalagi ada janji-janji politik maka tetap ada kesempatan pintu maaf Allah itu luas sekali jangan dianggap semua itu sudah harga mati gak bisa selamat anda pemimpin yang sudah diusung dengan kelompok yang tidak baik partai yang tidak baik misalnya pokoknya komoditas yang tidak baik lalu dia selalu bisikan kebaik, ketidakbaikan kepada anda ada tobat bagi anda sebagai pemimpin ya jangan didengar anda nyesel, saya nyesel dulu diangkat oleh kelompok yang tidak baik sekarang saya ingin dekat kepada Allah saya ingin jadikan ku ini untuk menghapus dosa kesalahan yang lalu ya saat ini tobat ya sudah pokoknya kebijakan harus benar kalau dia bisikan yang nggak benar saya nggak akan terima lalu anda mengambil wazir yang baru lagi yang bagus menteri-menteri pendukung-pendukung yang baik biarpun tidak atas nama kelompok supaya aman gimana pendapatmu tentang ini loh yang ngusung saya kan uh, suka gelitikin saya gini-gini saya saya tidak senang nih gimana kira-kira petunjuk orang soleh ya pak pemimpin jangan ya sudah jangan jangan diikuti tobatnya seperti itu jangan lalu ikuti tapi saya sudah terlanjur janji janji jelek lah jangan kan sudah janji dong pakai sumpah pun batalin itu biarpun janjinya pakai sumpah akan ada ceritanya saya Bakar saya bersumpah tidak melakukan mau melakukan kebaikan akhirnya oleh Rasulullah suruh batalin sumpahnya kok demi kebaikan kalau janji jelek ya jangan dituruti misalnya Pak nanti saya berjanji ya kalau saya nikah dengan kamu aku akan cari aku akan mencuri permata yang bagus setelah nikah tobat lah kok menikah mencuri permata gimana neng ini tobatnya jangan mencuri serius serius tobatnya jangan lakukan gitu saja selagi kejelekan ya maka pemimpinnya tobat dan ketahuilah wahai para pemimpin, jika Anda di antara yang mendengar suara ini adalah pemimpin, lalu Anda diberi Allah kesadaran yang mengusung Anda adalah kelompok yang tidak baik, yang di kiri kanan Anda tidak baik, berarti Anda diberi hidayah oleh Allah. Tinggal Anda jangan mengikuti bisikan yang jelek. Dekat di, di, dengar bisikan yang baik. Yang menjadikan Anda dekat kepada Allah ini. Adapun yang kedua, gimana jika kita melihat kebijakan-kebijakan pemimpin tersebut memang benar-benar sesuai dengan bisikan pengusungnya? Ini bagaimana? kebijakannya bertentangan dengan agama, dengan syariat dan sebagainya bagaimana? Saya sebagai pemuda bagaimana? Anda boleh melakukan apa saja tentunya sesuai dengan aturan undang-undang yang ada di situ, jangan melanggar dong. Kalau melanggar Anda telah membuka membuat sesuatu keresahan lagi. Jadi kalau selagi masih boleh, kalau turun di jalan-jalan, kalau diperkenankan misalnya demo, diizinkan diperkenankan aturan demo seperti itu dan diizinkan lalu ah, lalu minta izin kepada pihak keamanan dan sebagainya, ya, ya diperkenankan yang tidak boleh kan membuat kerusakan jadi maksudnya menunjukkan sebab ada orang begini ada orang kalau dibisiki satu orang itu nggak bisa paham dua orang belum paham tiga orang belum paham sak kampung baru oh iya iya iya baru gitu ada jangan kelasnya orang kan macam-macam nah, Imam Muzali kan mengisyaratkan, ada orang kalau dikasih pendukung satu saja masih santai-santai baru sak kampung ternyata keluar pak yang baik begini baru sadar berarti tujuannya adalah tetap tujuan untuk kebaikan. Yang tidak diperkenan adalah kita membuat kebrutalan, membuat kerusakan di muka bumi ya. Akan tapi selagi cara yang baik ini masih bisa cara yang lembut harus dengan cara lembut. Lalu kapan cara kekerasan itu boleh dilaksanakan? Ada aturannya dong. Nggak boleh kita buat peperangan dalam negeri itu nggak boleh juga. Dan ulama tidak akan menyuruh yang demikian. Kan bom-bom yang selama ini meletus kan bukan dari seruan ulama. Dan ulama palsu ngebom sana, ngebom masjid, ngebom ini ya. Nggak boleh umat Islam. Ada aturannya masing-masing. Makanya yang kita temui adalah keindahan dari para ulama berkumpul di makmat. Terus beberapa waktu yang lalu ada perkumpulan, oh jumlah sebanyak itu nggak ada buat kerusakan. Tapi hati-hati, biasanya kalau ada Islam tanpa indah ini ada yang nggak senang, ada yang buat keanehan. Di atas namakan Islam, oh, membantai, memukul, buat kerusakan. Jangan percaya, itu adalah pasti bukan Islam itu. Kalau ada orang pakai kopiah putih itu pasti pinjam kopiahnya tetangga itu. Nah, hati-hati jangan percaya sudah. Oh, orang Islam, orang Islam nggak akan buat seperti itu lembut-lembut itu memang ada sekarang ini kelompok-kelompok yang makanya kami berbicara dengan para aparat keamanan awas waspada loh ya dengan kelompok Islam ekstrim yang dikit-dikit katakan pelang lain kafir nah, ini kalau sudah lain lang kafir Buya Yahya kafir sesat menyesatkan artinya apa? boleh dipenggal leher saya kan gitu karena saya murtad Wah, enak bener berarti murtad ada lah ini yang harus waspada yang demikian ini dan itu biasanya menyeru menyeru pengeboman dan sebagainya sehingga mengatakan bahwa yang pemerintah kafir harus di enggak Islam tidak mengajari yang demikian itu sampai kami sebutkan pemimpin biarpun fajir biarpun jahat awas hati-hati kita tetap tidak boleh keluar kecuali pemimpin telah berubah menjadi pemimpin kah? kafir itu baru kita membuat satu pergerakan itu pun harus dijaga umat ini tetap aman baik ini jadi anak muda boleh anda turun di jalan misalnya membuat satu protes yang sifatnya tidak mengganggu Wong sebuah perusahaan ada ada kan protes kan macam-macam ada kan dulu demo tidak makan ya ada. Tapi jangan sayang dulu tidak makan nanti kelaparan biasa saja demo berzikir gitu loh. Demo dalam aksi damai itu maksudnya kalau istilahnya aksi damai baik nggak ada yang terganggu kok. Bahkan bahkan dari pihak keamanan pun menyanjung yang demikian itu. Umat Islam pastinya sejuk kecuali disusupi oleh orang lain. Umat Islam akan selalu sejuk sebab ajaran Nabi nabinya nabi sejuk kalau ada kekerasan pokoknya jangan percaya sering kami serukan kepada aparat yang sering ketemu dengan kami pasti itu bohong kalau anda lacak gini saja kalau ada keanehan dalam sebuah perkumpulan kok buat kekerasan membantai sebagainya pastikan itu bukan dari Islam tapi orangnya benar dia nyantri lama enggak enggak mungkin biarpun nyantri lama mungkin dia telah duduk dengan orang yang enggak benar satu jam dua jam tiga jam kalau memang pendidikan yang benar tidak akan ngajari seperti itu nah, ini harus kita yakinkan baik jadi boleh Anda turun misalnya tapi ikut aturan selagi diizinkan diizinkan. Dan misalnya demonstrasi sendiri kan diizinkan. Demonstrasi di kaum buruh kan tidak ada yang marah. Menuntut hak gaji. Makanya umat Islam menuntut keadilan Islam juga boleh. Masa buruh boleh lalu umat Islam dia boleh juga nggak Boleh dan ketanya kenyataannya juga dilindungi. Bahkan malah kami melihat dikerahkan keamanan jangan sampai terjadi apa-apa dari semua pihak dari kepolisian, dari tentara turun untuk menjaga. Karena apa? Ini menginginkan menginginkan sesuatu kebaikan, kemuliaan. Ya boleh saja, tapi ingat harus ada aturannya dan harus ada komando. Dan komandonya pun harus telah merencanakan dan berdiskusi dengan pihak-pihak tertentu agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman seperti yang kita ceritakan pada pertemuan kemarin antara Siti Aisyah dengan Imam Ali bin Abi Thalib ada orang tengah-tengah orang yang mem mem mem memancing di air, di air keruh menjadi permusuhan di antara kaum muslimin naudzubillah Islam adalah indah bahkan Islam indah dengan agama di luar Islam pun makanya bukan hati-hati ya ini, ini pendidikan Nabi itu harus benar-benar diterapkan kalau anda mohon maaf kalau anda seandainya ada orang Nasrani di Cirebon sini kok diganggu oleh orang Islam kalau datang ke sini akan dilindungi di sini Buya, oh misalnya saya seorang Nasrani ditempelengi sama orang Islam, loh, bang salahnya apa? Enggak tahu di tiba saya tempeleng sini sini sini. Nah, sini. duduk sini makan, nginep di sini. Dijaga. Tapi kan umat Islam, loh, umat Islam kok main tempeleng? Ya enggak boleh dong. Hanya gara-gara orang Kristen ditempeleng, enggak ada dalam Islam semacam itu. Kalau ketemu saya itu Marfatok malah ditempeleng tuh. Ya, ini adil Islam itu makanya kami selalu suarakan, "Hei orang di luar Islam, enggak usah takut kalau yang mimpin orang Islam." Asalkan Islam yang benar Eh, Islam yang benar lah ini. Sebab Islam benar tapi pengikut kadang-kadang itu yang ekstrim, kafirkan, mencaci maki, ngolok saudara. Ternyata satu rumah pun ternyata mereka nggak akur. Gara-gara yang satu mengatakan bid'ah, satu bukan bid'ah, satu rumah. Bahkan saling membid'ahkan juga kadang-kadang, menyesatkan, nggak salaman. Naudzubillah, ini problem. Jadi orang kok kerjaannya menanamkan kebencian. Makanya kalau ketemu orang lain, menurut kamu orang sih senyum, masya Allah. Ya, Cenderung dong. 啊。